Semua kita sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita sedang pergi menuju sebuah tujuan. Sebagaimana Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda, Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia itu sedang pergi ia menjual dirinya, apakah ia akan menyelamatkan dari api neraka atau ia akan menjerumuskan ke dalamnya. Ayul ikhwah, Rasul kita, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika haji wada telah memberikan kepada beli kepada kita umatnya wajangan-wajangan dan nasihat-nasihat dan ini sangat bermanfaat nasihat ini bagi orang-orang yang yang ada di dalam hatinya keimanan. Karena Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di haji perpisahan karena setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi haji beliau kembali kepada Allah. Beliau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan syariat ini telah telah sempurna beliau beliau sampaikan. Maka akal Islam betapa pentingnya kita mempelajari nasihat beliau di, di Haji Wada itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di, di nomor 1218 dari Jabir bin Abdullah ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Arafah inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya قدمي wa dima'ul jahiliyyati موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ya di sini Rasulullah ya akal Islam para pendengar yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbahnya yang agung di hari Arafah Beliau bersabda, Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah telah digugurkan di bawah kakiku ini. Darah jahiliyah telah digugurkan, dan sesungguhnya darah yang pertama kali aku gugurkan dari darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith yang tadinya disusui di Bani Sa'ad lalu dibunuh oleh Hudzail. Dan riba jahiliyah telah digugurkan dan riba yang pertama kali aku gugurkan dari riba kita adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Maka sesungguhnya ia telah digugurkan semuanya. Bertakwalah kalian kepada Allah, pada wanita kalian, pada istri kalian. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan keamanan Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri terhadap suaminya janganlah ia memasukkan seorang pun ke rumahnya yang dia, seseorang yang tidak disukai oleh suaminya itu apabila para istri melakukan perbuatan yang melanggar itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membuat memar dan kewajiban suami kata Rasulullah terhadap istrinya hendaklah ia memberikan rezeki dan pakaian dengan yang ma'ruf. Dan aku telah meninggalkan pada kalian. Selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat. Yaitu Allah, Dan kalian akan ditanya tentang aku. Maka apa yang akan apa-apa yang kalian jawab? Maka kemudian para sahabat menjawab, Kami bersaksi bahwa engkau wahai Rasulullah telah menyampaikan, engkau telah melaksanakan dan engkau telah menasihati Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit, lalu ditunjukkannya kepada manusia sambil berkata, Ya Allah saksikan, Ya Allah saksikan, Ya Allah saksikan. Ayuhal ikhwah, para pendengar rojas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita wujangan-wujangan dan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat. Kaidah-kaidah yang agung yang harus kita jadikan patokan dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama, bahwa darah dan harta kaum mukminin pada pada asalnya adalah haram. Beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza sesungguhnya darah kalian harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini di bulan ini dan di hari ini dan di negeri ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah ya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya darah seorang mukmin adalah merupakan perkara yang haram. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali tentang keharaman ini di, di hari di hari Nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di hari Nahar, sebagaimana dikeluarkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari di, di hadis nomor 1739 dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada manusia di hari Nahar. Beliau bersabda, Ya ayuhan nas, ayu yaumin hada. Wahai manusia, hari apa ini? Mereka menjawab, ini hari yang haram. Mereka berkata, lalu beliau bersabda, Fa ayu baladin hada. Negeri apa ini? Mereka menjawab, ini ini negeri yang haram. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya, Fa ayu syahrin hada? Qalu syahrun haram. Ini adalah bulan yang haram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Ya kemudian Rasulullah ingat apa ulang-ulangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hal ballagt?" Allahumma hal balagt. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Sebagaimana haramnya di hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Dan beliau pun mengulanginya beberapa kali. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, falyuballigh syahid al-ghaib hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan farubba muballighin aw'a min sami'in barangkali yang disampaikan lebih faqih daripada orang yang mendengarnya secara langsung fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kata Rasulullah maka jangan kalian kembali setelah ku, setelah ku nanti menjadi orang-orang kafir kata Rasulullah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan ya akhi akan agungnya kehormatan seorang mukmin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di, di hari yang sangat mulia itu bahwasannya darah seorang muslim, harta seorang muslim, demikian pula ya akhi, kehormatan seorang muslim adalah haram sebagaimana haramnya di hari itu, di bulan itu dan di negeri itu. Maka ya akhi, kewajiban kita adalah menghormati ya kaum mukminin dan kaum muslimin. Karena sesungguhnya menyakiti mereka adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda dalam hadis Qudsi Allah berfirman Man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb Barang siapa yang menyakiti waliku aku, aku, maka aku umumkan perang dengannya Barang siapa yang menyakiti waliku dan setiap muslim wali Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah waliyul ladhina amanu Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman adalah wali Allah. Maka nah, menyakiti wali Allah, kaum mukminin itu adalah haram. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang ya akhi. Kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti seorang mukmin. Bahkan dalam hadis lain ya akhi. Ya Rasulullah saw Alaihi Wasallam melarang seseorang mengejutkan saudaranya sesama mukmin ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat mengejutkan sahabat lainnya, beliau bersabda la yafza'u muslimun muslima. Janganlah seorang muslim mengejutkan muslim yang lainnya. Subhanallah. Kalau begitu buka betapa tingginya dan betapa mulianya kehormatan seorang mukmin yang wajib kita hormati ya akhi. Kemudian perkara yang kedua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, yaitu tentang masalah perilaku perilaku jahiliyah. Beliau bersabda, "Ala kullu shay'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un, wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun." Ketahuilah kata Rasulullah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah telah digugurkan di bawah kakiku ini perkara jahiliyah tidak layak seorang muslim ya akhi untuk memiliki sifat itu. Karena sesungguhnya Islam bukan jahiliyah dan Islam bukan dan sangat bertentangan dengan jahiliyah. Maka setiap hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang takut dari adab Allah, hendaklah ia berusaha untuk berintrospeksi diri dan memeriksa pada perangai-perangainya masih adakah perangai jahiliyah yang menempel pada dirinya itu. Ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menerangkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai perilaku-perilaku jahiliyah. Dan dikumpulkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau Masail Jahiliyah. Hendaklah engkau baca buku itu karena itu sangat penting bagi kehidupan kita ya akhi di mana di antara perilaku jahiliyah seseorang berbangga dengan jumlah yang banyak. Dia menilai kebenaran dengan banyaknya jumlah, bukan menilai dengan apakah ia di atas dalil atau tidak. Makanya Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Jika kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Demikian pula ya akhi, di antara perilaku jahiliyah lebih fanatik atau berpegang kokoh kepada adat istiadat nenek moyang walaupun ternyata bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun apabila dikatakan kepada kalian apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran dan Sunnah mereka menjawab apa kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami Allah kemudian menjawab apakah walaupun nenek moyang kalian tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah kalian tetap mengikutinya juga itu adalah merupakan perilaku jahiliyah yang terkadang kita lihat dan bahkan masih banyak kaum muslimin begitu sangat kuat memegang adat istiadatnya yang ternyata adat istiadat itu sangat bertentangan dengan Islam. Bahkan adat istiadat itu jelas-jelas syirik, mempersekutukan Allah Rabbul Alamin, mengagungkan para jin dan yang lainnya. Fallahul musta'an wa ilallahil mushtaka. Ayuhal ikhwah maka perilaku-perilaku jahiliyah ini harus kita tinggalkan. Dan tentu caranya adalah dengan cara apa mempelajarinya ya akhi. Ya, tentu caranya dengan cara mengenal apa itu perilaku-perilaku jahiliyah. Karena mengenal keburukan itu sangat bermanfaat buat diri kita. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, "Kahanan nas يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن تدركني adalah orang-orang kata Rasulullah sallallahu kata Hudzaifah adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku takut jika aku jatuh kepada keburukan itu. Makanya seorang penyair Arab berkata, عرفت la li لا walakin ولكن لتوقيه lam ya'rif يعرف faman lam ya'rif al khaira من الشر yaqa'u fihi kata beliau kata seorang penyair ini aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk akan tetapi untuk menjauhinya siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik serta mana yang buruk maka ia dikhawatirkan akan jatuh kepada keburukan itu ayuhal ikhwah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan masalah riba. Beliau bersabda wa, awal riba awwalu riban adha'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Kata beliau, riba yang pertama kali aku gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Karena semua itu, yaitu riba itu telah digugurkan semuanya. Akhal Islam, hendaklah kita berhati-hati dengan masalah riba ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi mereka yang makan riba. Bahkan beliau menyebutkan dalam hadis yang hasan bahwa satu dirham riba lebih berat daripada 36 pezina. Satu, satu dirham riba, satu, satu, satu dirham riba ya akhi, Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya satu dirham riba lebih berat daripada 36 pelacur. Allahu Akbar. Bahkan beliau bersabda inna riba sab'ina baban. Riba mempunyai 70 pintu. Ya, yang paling rendah seperti seseorang mendekati ibunya. Dan yang paling riba yang paling riba seseorang ya merusak kehormatan saudaranya akhal Islam. Maka kenalilah tentang riba. Agar kita ini terjauh daripada riba. Wallahi kita takut apabila kita mem memakan atau memasukkan ke perut kita api neraka. Ya akibatnya Allah akan membakar kita. Ya akibatnya apa yang terjadi ya akhi Allah tidak mengabulkan lagi doa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan thumma dzakara rajul asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa malbasuhu haram wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah kata Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu Ia menengadahkan tangannya ke langit. Salah seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Sementara kata Rasulullah pakaiannya haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Dan diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan diijabah kata Rasulullah doanya itu. Tidakkah seorang hamba Allah takut kepada Allah ketika ia memakan rizki yang haram? Tidakkah seseorang hamba Allah takut ketika ia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. iya Allah, seorang hamba yang mukmin pasti ia takut. Rizki yang sedikit, tapi halal wallah itu lebih baik daripada rizki yang banyak namun tidak halal. Kemudian akal Islam. Rasul kita yang mulia alaihi wassalam mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami dan istri. Beliau bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada kepada istri kalian terhadap terhadap istri kalian itu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan Allah dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para suami bahwa mereka mengambil para istrinya itu dengan keamanan Allah dan dan bahwasanya para suami menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan permainan, bukan sesuatu yang boleh dilecehkan. Seorang suami tidak boleh menganggap leceh atau menganggap remeh masalah ini. Makanya Rasulullah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha dan para wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Naam wallah, perjanjian yang berat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hak-hak antara suami dan istri. Akhal Islam. Maka seseorang yang ingin menikah hendaklah ia bertanya-tanya untuk apa ia menikah. Apa tujuannya ia menikah? Tentu ya akhi tujuannya dalam rangka menegakkan agama Allah Rabbul Alamin. Seorang suami harus melihat istrinya bahwa dia adalah makhluk yang bengkok, yang harus dia bersabar bila ada kebengkokan berusaha untuk diluruskan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i, fa innal mar'a khuliqat min dhila, wa inna awaja shayin fi dhila a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazil a'waj, fastausu bin nisa'." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah, berwasiat baiklah terhadap wanita. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok, kata Rasulullah. Dan yang paling bengkok adalah rusuk yang paling atas. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, ia akan ia akan patah. Dan kalau kamu tinggalkan, ia tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada wanita. Akhul Islam, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang hak-hak. Apabila istri melaksanakan hak suami dan suami melaksanakan hak istri, wallahi akan terjadi ketentraman dalam keluarga seorang hamba. Keributan, pertengkaran, perceraian itu diakibatkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satunya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما تواد اثنان ثم يفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما Tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang. Kemudian Allah pisahkan keduanya, Allah ceraikan. Karena dosa, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu untuk mengingatkan masalah ini di Haji Wada di hari pada waktu itu manusia berkumpul. Beliau bersabda, dan kewajiban istri terhadap suaminya jangan ia memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya ke rumahnya itu. Ini salah satu kewajiban ya akhi. Disebutkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Wasallam menyebutkan tentang kewajiban seorang istri terhadap suami, bahwa hak suami sangat besar sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Wasallam kalaulah aku menyuruh seseorang untuk sujud, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintah para wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena sesungguhnya hak suami begitu sangat besar terhadap terhadap para istri itu. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang wanita apa hak suami terhadap istrinya, kata kata Rasulullah, yaitu apabila engkau menjilat nanah yang keluar dari boroknya, engkau belum melaksanakan haknya. Ya subhanallah, maka hendaklah bertakwa kepada para istri itu. Sesungguhnya suaminya adalah surganya atau nerakanya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis kepada seorang sahabiat, "Kaifa anti? Bagaimana engkau di hadapan suamimu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكِ Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Berapa banyak ya akhi wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka karena suaminya, karena ia tidak, ya, karena ia kufur kepada suaminya. Makanya Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda, Ra'aitun nar, fa'idha akthar ahlihan nisa' Aku melihat api neraka ternyata kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, Yakfurna, mereka kufur. Ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? La, kata Rasulullah, tidak. Yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami. Suami sudah berbuat baik kepada dia, namun hanya karena satu kesalahan dia berkata, aku tidak melihat kepada kamu pada kamu kebaikan sedikit pun juga. Maka janganlah engkau kufur kepada kebaikan suami-suami engkau, wahai para wanita. Ingatlah, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Terserah engkau, apakah engkau ingin masuk surga atau engkau ingin masuk neraka. Jika engkau mengikuti hawa nafsumu dan lebih membela egomu, maka sesungguhnya nerakalah yang telah menunggu ya tentu setiap orang yang, beram, yang beriman dan hatinya keislaman pasti ia akan takut dari api neraka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kewajiban suami beliau bersabda walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan kewajiban suami yang harus dia laksanakan terhadap istrinya yaitu memberikan rezeki, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawab yang besar kepada seorang suami, karena ia adalah pemimpin rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يدخل الجنة ديوث tidak akan masuk surga dayus. Siapa itu dayus ya akhi? Yaitu orang, seorang suami yang tidak cemburu ketika ia melihat istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cemburu ketika ketika ketika istrinya keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj yang bibirnya dihiasi dengan lipstik dengan pakaian yang mencolok sehingga memfitnah para lelaki dibiarkan istrinya bahkan a'udzubillah seorang suami bangga melihat istrinya berdandan secantik itu tidak ada kecemburuan pada diri pada hatinya. Dibiarkan anak-anak wanitanya keluar tanpa jilbab, tanpa menutup aurat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la yadkhulul jannata dayyuth kata Rasulullah. Tidak masuk surga dayyuth. Maka bertakwalah kalian wahai para suami. Sesungguhnya istri dan anak kalian adalah adalah merupakan amanah untuk kalian yang wajib kalian perhatikan dan kalian didik mereka dengan pendidikan yang islami. Jangan diajak mereka kepada ke dalam api neraka. Jangan seret mereka ke dalam api neraka ya akhi. Seretlah ia ke dalam surga walaupun dengan rantai-rantai besi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan rantai-rantai dengan rantai-rantai besi. Subhanallah, ya akhal Islam Maka apabila seorang suami melaksanakan hak istri dan istri melaksanakan suami, wallah, pasti akan terjadi ketentraman, keamanan dalam rumah tangga, dan itu adalah merupakan yang kita harapkan ya akhi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang kelima. Kata beliau, وَقَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian. Selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat. Yaitu kitabullah. Naam ya akhi. Orang yang berpegang kepada kitabullah dan senantiasa mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin tidak akan kafir. Dijamin tidak akan sesat ia. Ya. Bukankah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 99 sampai 100. Hai orang-orang yang beriman, Jika kalian mentaati sebagian ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan. Lalu kemudian Allah mengatakan bagaimana kalian akan kafir. Kata Ibnu Kathir artinya kekafiran itu jauh dari kalian. Wa antum tutla alaikum sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa fikum rasuluh dan pada kalian ada rasulnya. Artinya orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dijauhkan oleh Allah dari kesesatan dan kekafiran. Maka Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Siapa yang berpegang kepada agama Allah, maka ia telah berpegang, maka ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Iya Allah. Bila anda tidak ingin sesat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah menyuruh kita untuk mengembalikan segala macam perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kata Allah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akal Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan kalian akan ditanya tentangku. Kalian para sahabat akan ditanya tentangku. Maka kemudian beliau bersabda, apa yang akan kalian jawab? Para sahabat menjawab, Nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah melaksanakan, dan engkau telah memberikan nasihat. Para sahabat bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah, telah sempurna mengajarkan Islam ini. Maka di, hari, di sore hari Arafah itu Allah turunkan firman-Nya, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatmu atas nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam sebagai agama untukmu. Subhanallah ya akhal Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada suatu umat yaitu disempurnakannya ya risalah yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Kesempurnaan Islam diakui oleh orang-orang Yahudi. Ketika disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا Ada satu ayat dalam kitab kalian. Kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan ia sebagai hari raya. Orang Yahudi yang suka melaksanakan hari raya itu. Yang suka mengadang-adakan hari raya. Kata orang Yahudi ini ada satu ayat. Yang ada pada kitab kalian Kalaulah ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikannya sebagai hari raya. Apa itu kata Umar? Yaitu Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Subhanallah ya akhi. Jadi kesempurnaan agama adalah nikmat. Maka kita tidak butuh lagi kepada tambahan-tambahan apapun maka kita tidak butuh lagi untuk membuat apa ibadah-ibadah apapun sebagaimana yang diwasiatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Ibnu Mas'ud ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ikuti saja jangan mengada-ngada kalian sudah dicukupi fa inna kulla bid'atin dhalalah kata beliau karena setiap bid'ah itu adalah sesat akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ia adalah khutbah yang beliau sampaikan di hari Arafah. Beliau pun di waktu di Mina menyampaikan khutbah lagi. Di antara isinya yang sebagaimana telah saya sebutkan tadi, beliau bersabda, "Falyuballigh syahidul ghaib." Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Farubba muballagin aw'a amin sami'in. Boleh jadi kata Rasulullah orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih faqih, lebih faham daripada orang yang mendengarkan ilmu secara langsung. Di sini Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan pentingnya menyampaikan ilmu ya akhi. Menyampaikan ilmu dan disyaratkan padanya ia menguasai ilmu yang ia sampaikan karena sesungguhnya menyampaikan ilmu adalah zakat daripada ilmu itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang menyembunyikan ilmu dalam firmannya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Alkitab setelah kami jelaskan kepada manusia mereka itu dilaknat dan dilaknat oleh orang-orang yang atau sesuatu yang bisa melaknat. Akhal Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir sebagian mereka, sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Para ulama menyebutkan kafir di sini yaitu kufrun duna kufrin yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari millatul Islam. Karena orang-orang Khawarij membunuh kaum muslimin. Akan tetapi tidak ada tidak ada para ulama yang mengkafirkan orang-orang Khawarij. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai umat Islam saling membunuh, saling berperang, Mengapa kaum muslimin saling membunuh, saling berperang banyak ya akhi? Terkadang karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu memunculkan apa? Ya api permusuhan. Lihatlah orang khawarij. Ketika mereka memahami ayat Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Mereka pun menganggap bahwa Ali dan Muawiyah telah berhukum dan hukum selain Allah maka mereka mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para pengikutnya. Kesesatan yang telah Rasulullah SAW ingatkan akan bahayanya dalam hadis-hadisnya yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan muncul suatu kaum yang rata-rata mereka itu masih muda kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merukuna minad din mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya panah dari buruannya. Ikhwatal Islam Demikian pula terkadang kepentingan-kepentingan duniawi menjadikan kaum muslimin saling berperang satu sama lainnya. Kepentingan untuk mencari kedudukan, kepentingan untuk mencari suara yang banyak, kepentingan untuk mendapatkan tahta, sehingga akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi nyawa seorang hamba, sehingga pada waktu itu ya akhi, kaum muslimin pun terpecah belah, tercerai berai, dan yang lainnya. Padahal kewajiban kaum mukminin adalah untuk bersatu padu saling memberikan nasihat. Naam wallah bersatu padu bukan berarti kemudian kita diam dari kemungkaran, tidak. Justru kemungkaran akan merusak persatuan kaum muslimin sebagaimana telah hadis saya bawakan dalam hadis yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa dosa itu akan mencerai berai kaum muslimin. Kemudian ya akhi di antara nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwajib yang di, di, yang disampaikan oleh Rasulullah di Haji Wada. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu rabbakum sallu khum wa sallu khamsakum sumu syahrakum وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم Bertakwalah kepada Rabb kalian, salatlah lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, bayarkan zakat harta kalian, taati pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke surga Rob kalian. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Rob kalian, solat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan bayarkan zakat. Taati pemerintah kalian, taati pemimpin kalian tentu ya akhi, mentaati di sini dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rob kalian. Siapa yang melaksanakan ini, ia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, ia terancam, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan ya demikian pula orang-orang kufar yang lainnya. Bukankah dalam hadis yang disahihkan dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga demikian pula Ibnu Hibban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang senantiasa menjaga salat, maka ia akan menjadi cahaya, demikian pula burhan serta keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Siapa yang tidak menjaga salatnya, ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak pula burhan, tidak pula keselamatan dan pada hari kiamat ia dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Kemudian akhi, di antara nasihat Rasulullah SAW di Haji Wada. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah di, di, di nomor 549. Ala ukhbirukum bil mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadih wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajar al khataya wa dhunub Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa itu mukmin? Yaitu orang-orang yang merasa yaitu ya orang yang manusia lain merasa aman terhadap harta dan jiwanya. Dan muslim adalah kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Di sini Rasulullah dalam haji wada ini memberikan nasihat bahwa hakikat mukmin adalah yaitu apabila manusia lain merasa aman dari ya darinya terhadap harta dan jiwanya dan muslim adalah yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan mujahid yang berjihad itu siapa kata Rasulullah yaitu yang menjihadi dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa menjihadi diri ini adalah merupakan pokok menjihadi musuh. Bahkan tidak mungkin seseorang menjihadi musuh kecuali setelah ia menjihadi dirinya sendiri. Makanya beliau mengatakan bahwa jihad melawan diri lebih didahulukan daripada jihad melawan musuh. Adapun jihad melawan diri itu kata Ibnu Hajar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu Allah, dengan cara mengamalkan ilmu Allah, duduk di majelis ilmu itu termasuk jihad di akal Islam. Makanya Ibnu Qayyim membagi jihad itu ada empat macam, ada empat martabat. إحداها قطع ابن القيم أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به وما تفاتها شقيت في الدارين يتو Yaitu ia hendaklah جهاد dirinya untuk mempelajari ilmu dan agama yang hak. di mana tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya, bahkan dalam akhiratnya kecuali dengan ilmu itu. Siapa saja ya akhi yang terlapat, yang terluput dari ilmu yang bermanfaat, wallahi ia akan merugi di dunia dan akhirat. Athaniyah yang kedua kata Ibnu Qayyim. An yujahidaha alal amal ba'da ilmihi. Hendaklah ia menjihadi dirinya untuk mengamalkan ilmunya itu wa illa العلم ilmi bila amal illam يضرها lam yanfa'ha ya sebab ilmu tanpa amal bisa bermudarat kepada pelakunya sehingga tidak bermanfaat buat dirinya yang ketiga an yujahidaha ala da'wati ilaih menjihadi dirinya untuk mendakwahkan ilmu mengajarkan ilmu kepada manusia bahkan Allah menyebutkan bahwasanya mengajarkan ilmu termasuk jihad yang agung Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu mentaati orang-orang kafir itu, maka jihadilah mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang agung. Ayat ini turun di Makkah. Allah menyebutkan bahwa dakwahnya Rasulullah dalam rangka mengajarkan umat tentang tauhid dan ilmu. Allah menyebutkan dengan jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Subhanallah ya akhal Islam. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda afdalul jihad an Yujahid ar rajul nafsahu wa hawah. Jihad yang paling afdal hendaklah seseorang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya. Dikeluarkan Ibnu Najjar dari Abu Dzar dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir di nomor 1099. Kemudian martabat yang keempat ya akhi, an yujahidah ala sabri ala masyaqid da'wah Hendaklah ia menjihadi dirinya untuk senantiasa sabar. Sabar ketika menuntut ilmu. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Sabar ketika menghadapi ia berbagai macam rantangan-rintangan dalam dakwah. Iya Allah, ia adalah merupakan perkara yang agung ya akhi. Setiap kita dimintai untuk berbuat seperti itu karena Allah berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mempunyai sifat empat. Kecuali orang yang beriman. Dan iman tak akan lurus tanpa ilmu. Dan beramal salih. Dan mereka senantiasa berwasiat tentang kebenaran. Dan mereka berwasiat tentang ya tentang kesabaran. Akhal Islam di antara nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan di Haji Wada' Di Masjid Khaif beliau pernah bersabda di Mina. Nadharallahu mra'an. Sami'a maqalati. Fawa'aha thumma addaha ila ma lam yasma'ha. Farubah hamil fiqhin la fiqha lahu. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر waluzumu waluzumul jamaah fa inna da'watahum takunu min waraihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku lalu ia memahaminya dalam satu riwayat lalu ia memahaminya dan ia menghafalkannya dan ia menyampaikannya farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu ya barangkali yang membawa fikih ternyata ke, ia membawanya kepada orang yang ya yang lebih fakih darinya. Dalam satu riwayat, boleh jadi orang yang membawa fikih yang membawa ilmu ternyata dia tidak fakih. Dan boleh jadi orang yang menyampaikan kepadanya seseorang atau yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata dia lebih fakih. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ya akhi. Dengan apa? dengan wajah yang diberikan cahaya. Buat siapa? Buat mereka yang mendengarkan sabda Rasulullah. Lalu ia memahaminya, menghafalkan dan mem dan menyampaikannya. Ini menunjukkan ya akhi akan pentingnya mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mempelajari hadis, Allah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan supaya wajahnya diberikan cahaya. Ya nadhar di mana Rasulullah mengatakan Allah dan itu adalah bahjah wasururun ya bukan hanya sebatas cahaya tapi juga kebahagiaan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada hati seorang hamba tatkala ia mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih kepada Rasulullah lalu ia ia memahaminya lalu ia menghafalkannya lalu ia sampaikan maka ia mendapatkan keutamaan itu Makanya Sufyan bin Uyayyah berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ahli hadis illa wa fi wajhihi nudrah li hadzal hadis." Ah, tidaklah aku melihat seorang ahli hadis pun kecuali aku melihat wajahnya bercahaya berdasarkan hadis ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga perkara. Yang siapa melaksanakan tiga perkara ini tidak akan pernah hati seorang mukmin itu di, ya di, dimasuki rasa dengki. Tidak akan pernah rasa dengki akan memasuki hati seorang mukmin apabila melaksanakan tiga perkara ini. Apa itu ya akhi? Yang pertama kata Rasulullah ikhlasul amali Mengikhlaskan amal kepada Allah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian manusia. Tidak mengharapkan sedikit pun dari dunia. yang ia harapkan adalah ya, yaitu keriduan Allah Rabbul Alamin. Ia takut bila ia beramal tidak ikhlas yang ia dapatkan di hari akhirat hanya api neraka. Bukankah Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين لي... أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah berfirman barang siapa yang menginginkan dari amalannya sedikit dari kehidupan dunia ini, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dirugikan sama sekali. Mereka itu kata Allah, tidak akan mendapatkan di dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Maka sia-sia apa yang mereka telah amalkan dan ya batil apa yang telah mereka lakukan. Yang pertama ya akhi yang diinginkan oleh Rasulullah siapa? Siapa saja yang ingin hatinya bebas dari kedengkian? Siapa saja yang hatinya ingin bebas dari hasad? Yaitu yang pertama hendaklah ia mengikhlaskan amal kepada Allah. Bukan ingin mencari suara. Bukan ingin mencari kedudukan dan tahta bukan ingin mencari pujian manusia, kalla. Yang dia harapkan adalah ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedua kata beliau, wan nasihatu liwalil amri. Nasihat kepada waliul amri yaitu para pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nasihat di sini berupa apa ya akhi? Mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Bersabar terhadap kelaliman dan kezaliman mereka karena Rasul kita yang mulia telah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun Rasulullah SAW bersabda, Isbiru. Isbiru, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang datang Muslim, Innaha satakunu atharah. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, Isbiru hatta talqawni alal haut. Sabarlah sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga Haut. Akhal Islam. Nasihat kepada wali apa pemerintah kaum muslimin itu dengan mengingatkan kesalahan mereka secara rahasia. Sebagaimana Rasul kita yang mulia bersabda, "Man arada an yansaha sultan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi ala niatan, janganlah ia menasihatinya secara terang-terangan di hadapan manusia fal ya'khudh biyadih hendaklah ia ambil tangannya wal yakhlubih sampaikan secara baik-baik secara rahasia fa in qabila kalau dia di, kalau dia menerimanya alhamdulillah fa in wa illa kalau ia tidak mau terima faqad adda alladhi alaihi kata Rasulullah ia telah melaksanakan tugasnya selesai sampai situ ya akhi kemudian yang kedua kata ya, kata beliau ya wan nasihatu liwaliyil amri waluzumil jamaah. Yang ketiga yaitu berpegang kepada al-jamaah. Siapa mereka al-jamaah ya akhi? Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, jamaah adalah kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama lain jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin. Maka kita berpegang kepada mereka tidak membangkang dari mereka dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula, ya jamaah sebagian ulama menafsirkan mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah para para imah mujtahidin dari zaman ke zaman. Dan ini ya penafsiran tentang al-jamaah ini tidak bertentangan sama sekali. Karena sesungguhnya ya Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa jamaah adalah yang Rasulullah pegang dan para sahabatnya. Tentu itulah kebenaran. Siapa yang senantiasa meniti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun ia seorang diri, dialah al-jamaah ya akhi. Demikian pula para imam yang senantiasa para imam, imam mujtahidin, yang senantiasa mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, mereka pun disebut dengan al-jamaah dan merekalah yang disebut dengan ashabul hadis. Akhal Islam, ini adalah di antara nasihat-nasihat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka tentu nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Tentunya ya akhal Islam, kita berusaha untuk mengambil berbagai macam manfaat dari nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tentu mereka yang haji di sana, mereka melaksanakan ibadah yang agung. Berusahalah mereka pulang dalam keadaan mereka memetik banyak hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia di mana setiap manusia wajib melaksanakannya seumur sekali. Maka kita juga mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pulang haji Ya semoga mereka hajinya diterima oleh Allah, semoga diampuni dosa mereka dan dijadikan mereka sebagai haji yang mabrur. Pulang ke Indonesia memberi ke, memberikan kebaikan kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Ia ya, pulang ke Indonesia dalam keadaan ia telah bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Pulang ke Indonesia dalam keadaan ia telah bersungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya dan masyarakatnya. Sehingga pada waktu itu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negara kita ini sehingga menjadi negara yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin di antara pendengar mau bertanya silahkan. Nah demikian di Khotal Islam sesi materi dari nasihat yang begitu agung dan mulia dari khutbah Haji Wada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tadi di eh, bacakan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafizahullah Ta'ala kita buka untuk selanjutnya sesi tanya jawab seperti biasa di line telepon 0218236543 dan lain eh, untuk layanan SMS di 6543 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dengan siapa? Jadi di Cikarang, Pak. Silakan Pak Dedi. Ini mau nanya tadi kan disebutkan kalau kita tuh wajib taat Maaf pemimpin tuh yang muslim misalnya kita pemimpin orang kafir itu gimana Pak? Dan kalau misalnya di perusahaan kan sebenarnya pemimpin itu orang kafir. Apakah kita juga wajib taat gitu loh Pak? Iya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhal Islam. Sesungguhnya Islam berkutat dan berporos pada dua perkara, maslahat dan mudarat. Ima kita mendatangkan maslahat atau kita menjauhi mudarat yang besar. Tentu ya akal Islam, Islam melarang kita dari berbagai macam perkara yang sifatnya mudarat. Maka pemimpin antum yang ada di perusahaan kalau ternyata dia kafir, kita lihat jenis daripada perintah itu. Kalau ternyata perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, naam kita taati. Karena ia adalah pemimpin kita di perusahaan kita itu. Sebab kalau antum tidak taati tentu akan menjadi mudarat. Karena itu apalagi berhubungan dengan kemaslahatan yang berhubungan dengan ya PT antum atau pabrik antum atau perusahaan antum. Adapun kalau dia menyuruh antum kepada kemaksiatan kepada Allah, yang jelas-jelas itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala sam'a wa ta'ah. Tidak mendengar, tidak taat, karena Rasul kita yang mulia bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah Rabbul Alamin. Naam. Kembali dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak dikecilkan radio monitornya Pak. Silakan dari mana dengan siapa? Dari Abu Hanifah di Sawangan. Silakan Bapak. Uh, mengenai uh, nasihat yang ketiga yaitu masalah riba Ustaz. Uh, bagaimana kita uh, menyikapinya? Mohon nasihat ketika saat ini kami berusaha itu pakai fasilitas kredit dari sebuah bank gitu ya. Bank eh, konvensional. Uh, iya, iya ke bank konvensional. Uh, saya sebenarnya tahu persis bahwa itu termasuk riba. Yeah. Saya ingin meninggalkan untuk menutup uh, kredit itu, tapi sekarang uh, uang untuk nutup itu masih bentuk piutang gitu. Mm -hmm. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban antum meninggalkan riba itu. Karena sesungguhnya ia adalah sangat bermudarat kepada diri antum dan agama antum dunia antum dan akhirat antum. Yang harus antum yakini bahwasanya siapa yang meninggalkan keburukan karena Allah, insya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Adapun yang berhubungan dengan piutang, tetap antum berkewajiban untuk membayarnya, karena piutang itu akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus kita bertakwa kepada Allah dan berjanji ya bahwa apabila telah selesai piutang itu antum tinggalkan sama sekali. Nah, dari penelpon kembali untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Eko. Iya. Yep. Nah, silakan Pak. Barakallahu Uh, gini Ustaz, hmm. uh, yang Anda ingin tanyakan tadi kan Nabi menyebutkan ada tiga bentuk pengharaman yaitu hari ini, tahun ini dan uh, negeri ini gitu. Mungkin Anda menduga ada ada ada uh, pengharaman yang apa ber, perbedaan dalam makna gitu Ustaz. Hmm. Nah, itu. Adapun sabda beliau tentang hari, bulan dan ini apa negeri hmm. karena hari itu dan bulan itu dan negeri itu Al Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan itu telah ter, terpatri dalam jiwa-jiwa orang-orang Arab bahwa siapa yang berbuat kemungkaran dan berbuat maksiat di, di hari itu adalah sesuatu yang sangat tercela sekali. Maka Rasulullah ingin mengingatkan dulu ya tentang masalah yaitu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sudah terpatri pada jiwa mereka bahwa itu ada sesuatu yang haram. Lalu Rasulullah SAW ingatkan bahwa darah kalian, harta kalian pun haramnya di hari ini. Bahwa harta kalian, jiwa kalian haram sebagaimana haramnya di, ya, di hari ini. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah dan disebutkan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar ya ketika menyebutkan tentang mengapa Rasulullah SAW ya menyebutkan tentang tiga perkara ini karena itu dalam rangka mengingatkan sesuatu yang ter terpatri dalam jiwa mereka. Saya akan bawakan perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 3 halaman 576. Kata beliau, "Wa inna masyabbaha hurmatad dam wal arad wal mal bi hurmatil yawm wasyahr wal balad لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب وإنما قد قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد ya di sini Rasulullah SAW ya, menyerupakan keharaman darah demikian pula kehormatan jiwa dengan keharaman hari bulan dan negeri karena orang-orang yang diajak yang diajak bicara pada waktu itu menganggap orang yang melanggar ya di hari itu di bulan itu ya adalah perkara yang sangat taib sekali bahkan mereka mencelaknya dengan ya sekeras-kerasnya celaan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu tentang masalah itu untuk mengingatkan akan keharamannya. Lalu kemudian ya mengokohkan ya apa sesuatu yang telah terpati di jiwa mereka bahwasanya darah, kehormatan dan harta pun itu adalah sesuatu yang haram juga. Nah. Tapi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, beberapa pesan singkat setelah tadi kita angkat pertanyaan dari telepon dari pendengar kita Ustadz eh, berkaitan dengan eh, khawarij yang antum sebutkan tadi ada yang menyatakan bahwasanya makna khawarij adalah eh, mereka yang membangkang kepada pemerintahan muslim sedangkan pada saat ini khususnya Indonesia bukanlah pemerintahan muslim sehingga tidak ada sehingga tidak berlaku uh, ketetapan atau pengertian khawarij apabila kita membangkang pada pemerintahan saat ini. Bagaimana menanggapi hal ini? Akal Islam. Sesungguhnya yang harus kita perhatikan dan pahami dulu tentang hakikat, hakikat apa yang dimaksud dengan pem pemerintahan muslim itu. Pemerintahan muslim adalah pemerintahan yang pertama yaitu ya dikuasai dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Nah, yang kedua yaitu yang menegakkan syiar-syiar Islam yang agung. Ya, adapun kalau ternyata pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin ini masalah dia misalnya tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan oleh mereka sebagai berhukum dan hukum selain Allah, maka Ya, perkara ini telah dijelaskan oleh para ulama secara secara terperinci dalam kitab-kitab mereka. Bahwa ya pertama bahwasannya perubahan sistem pemerintahan itu sudah terjadi semenjak di zaman Yazid bin Muawiyah. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa khilafah di atas minhajin nubuah itu hanya 30 tahun saja. Setelah itu, sistem pemerintahan berubah menjadi ya sistem kerajaan. Dan sistem kerajaan bukan dari Islam. Ya kalaulah ya orang yang menganggap bahwa perubahan sistem atau merubah-rubah sistem Islam menjadi sistem yang lainnya itu menjadi kafir. Ya secara mutlak begitu berarti yang pertama kali harus kita kafirkan adalah Muawiyah. Ya, bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian ya khalifah-khalifah setelahnya yang telah merubah sistem itu sendiri. Namun tidak ada satupun ulama yang yang mengkafirkan mereka. Padahal mereka telah merubah sistem yang harusnya khilafah di atas manhaj nubuah menjadi huru, <laughs> menjadi apa? Menjadi kerajaan-kerajaan. Ya. Yang kedua, bahwasannya orang yang berhukum dan hukum Allah dilihat dari sisi-sisinya. Yang pertama dilihat jika ia memandang bahwa hukum hukum undang-undang manusia itu lebih baik ya, daripada hukum Allah atau ia memandang bahwa hukum undang-undang manusia itu setara dengan hukum Allah ya atau ia memang setidaknya dia menganggap boleh yang mengatakan tidak apa-apa ia berhukum dengan hukum selain Allah maka la syak ini adalah kufar ia murtad dari agama Islam namun yang harus kita ingatkan bahwa apabila ternyata mereka melakukan itu jangan dulu kita kafirkan kecuali setelah ditegakkan hujah dan yang dihilangkan syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Makanya Syekhul Islam mengatakan tidak boleh seseorang dikafirkan karena ya, ke, ke, apa kekufuran yang ia lakukan atau kesalahan yang ia lakukan kecuali setelah ditegakkan hujah dan dihilangkan syubhat-syubhatnya. Ya. Kita tidak tahu mungkin berapa seribu syubhat yang ada pada diri mereka. Nah di zaman Rasulullah bukankah ada seorang kepala negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah yaitu Najasyi. Ketika menjadi kepala negara waktu itu Najasyi tidak berhukum dengan hukum Allah tapi tidak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ya para ulama ul Islam ketika ber berbicara tentang hakikat negara Islam yang bagaimana itu mereka menyebutkan dan ini pendapat yang rajih dari Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf bahwasanya negara Islam disebut negara Islam apabila terpenuhi dua perkara. Yang pertama, dikuasai oleh kaum muslimin. Yang kedua, ditegakkan di situ syiar-syiar Islam yang besar seperti salat Jumat, salat berjamaah, demikian pula salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Dan alhamdulillah di Indonesia masih tegakkan syiar-syiar Islam yang besar ini. Jadi mana kaum ya pemimpin kaum muslimin masih menegakkan syiar-syiar ini salat Jumatnya, Demikian pula masih memperbolehkan kaum muslimin bahkan menegakkan sholat berjamaah di tengah-tengah kita. Makanya ketika disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, afala nunabidhuhum?" Bagaimana kalau kita lawan mereka, memberontak kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim itu? Kata Rasulullah, "La ma'aqamu fikumus shalah." Jangan selama mereka mendirikan pada kalian salat. Selama mereka menegakkan pada di tengah-tengah kalian salat. Alhamdulillah ya pemimpin kita di Indonesia ini masih menegakkan sholat. Ya adapun kemudian mereka yang menggunakan atau sistem demokrasi misalnya jelas demokrasi kita tidak setuju bahkan demokrasi terdapat ya penuhanan suara rakyat sehingga itu termasuk jenis daripada kesyirikan namun ya akhi yang harus kita jelaskan yang harus kita fahamkan dulu kita adalah berusaha mendakwahkan mereka kepada kebenaran berusaha menegakkan hujah dan menghilangkan syubuhat Bukankah ya mendakwahi mereka supaya mereka lurus dan mendoakan supaya mereka itu kembali kepada Allah itu lebih baik daripada kita sibuk mengkafirkan mereka sehingga kemudian memprovokasi masa yang akhirnya akibatnya apa ya rakyat sudah tidak menghormati lagi para penguasa akhirnya yang ada adalah kekacauan ekonomi kacau demikian pula politik kacau hendaklah mereka berpikir tentang masalah ini. Jangan hanya ia mengedepankan perasaan dan semangat saja, namun dilihat juga dari sisi masalah dan manfaatnya ya akhi. Nah. nah. Kemudian dari pesan singkat kembali dari saudara Yusuf di Jakarta, Ustadz berkaitan dengan riba, saya memberikan modal kepada seseorang dan saya dijanjikan 100 ribu eh, keuntungan per bulan. Apakah hal ini ya, termasuk ke dalam riba? Ya ini termasuk mudorobah ya dengan syarat bahwasanya ketika ia memberikan modal itu bukan dalam rangka memberikan piutang tapi ya si A punya modal si B punya keahlian lalu kemudian keduanya berusaha ya dengan perjanjian untuk pembagian keuntungan yang telah disepakati dari kedua belah pihak dan maka janganlah ia <clears throat> memberikan ya keuntungan yang tidak jelas tapi harus ya dengan keuntungan yang jelas yang tidak memberikan kezaliman kepada kepada ya dari salah satu dari kedua belah, belah pihak tersebut. Nah, hal ini terjadi atau berlaku ketika mendapat untung ya. Kalau misalnya terjadi kerugian bagaimana Ustaz? Kalau terjadi kerugian ditanggung bersama-sama. Nah. nah. Kemudian kita angkat dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak, dari mana? Dari Gunung Putih. Silakan. Ya, uh, tadi pada pesan penyampaian materi disebutkan bahwa uh, Rasulullah bersama pernah melihat neraka Eh, apakah itu bisa dipahami bahwa hmm. neraka ataupun surga sudah berada berlangsung pada saat ini yeah. dan dan kemudian disebut apakah eh, laki-laki uh, muslim yang paling baik itu akan masih lebih baik dari dari wanita muslim yang muslimah yang paling baik uh, ber, berkaitan dengan uh, para sabda rasul yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok yang dimana kalau diluruskan akan patah. Jahit. Seperti itu. Taib. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ya akhi, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya neraka dan surga sudah ada. Sebab dalil-dalil yang menunjukkan kepada bahwasanya surga dan neraka sudah ada banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya Allah menyebutkan dengan ya, dengan fi'il madhi uiddat lil muttaqin telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya u'iddat lil kafirin telah disediakan untuk orang-orang kufar dan sudah maklum dalam bahasa Arab bahwa fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang telah ya terjadi. Demikian pula kisah dalam Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW dia dimi'rajkan ke langit dan di situ Allah memperlihatkan surga dan neraka dan Allah mempersia, mem, apa, memper, memperlihatkan surga dan neraka secara hakiki bukan sebatas, sebatas khayalan saja atau bukan peng, bukan hanya sebatas penggambaran saja. Demikian pula dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah ya dengan para sahabatnya mendengar suara dentuman yang keras. Kata Rasulullah, tahukah kalian ah, suara apa ini? Ini batu yang telah dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu hmm. baru sampai pada keraknya. Dan hadis-hadis lain yang banyak dan ini dia dan yang dan yang kuat dan ini adalah keyakinan langsung wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang. Mengenai penghuninya bagaimana Ustaz? Adapun penghuninya hmm. belum ada. Hmm. Adapun Rasulullah melihat hmm. ya di situ ada penghuni itu kekuasaan Allah Subhanahu untuk memperlihatkan hmm. ya bahwa di sana ada penghuni-penghuninya dalam rangka memberikan ancaman bahwa begini jenis daripada adab orang-orang yang hmm. melakukan dosa dan dosa ini. Kemudian mengenai uh, martabat wanita bisa dibandingkan dengan uh, pria bagaimana? Yang jelas Allah hmm. berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia itu yang paling ya siapa yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Wanita yang paling bertakwa lebih baik daripada laki-laki yang yang tidak bertakwa. Hmm. Kalau kedua-duanya sama-sama bertakwa kepada Allah, maka kedua-duanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Karena tidak ada ya, tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki kecuali dengan takwa kepada Allah hmm. Subhanahu wa taala. Nah. nah, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Pak? Dari Cakung, dari Joni. Silakan Pak Joni. Uh, saya mau nanyain Pak Ustaz, uh, eh, kan sekarang banyak yang nawarkan masalah saham itu saham-saham yang di BJ mhm. ke kantor-kantor uh, yang saham itu dibeli seperti biasa itu dengan uh, dengan istilahnya e-, e-, trading itu ya trading yang di BJ itu apakah itu dibenarkan menurut syariat apakah itu termasuk horor apa gimana ke kita? Mhm. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi belum mempelajari tentang masalah saham yang di BEJ itu. Mungkin antum bisa tanyakan kepada Ustaz Abdul Hakim ya yang saya dengar bahwa beliau pernah mempelajari masalah ini. Hmm, iya. Nah, Taip. Kemudian uh, kita angkat dari penelpon masih di 0218236543. Assalamualaikum. Salam. Iya, silakan Pak dari mana? Dari Deni Cikarang. Silakan Pak. Uh, Pak Ustaz, uh, uh, bagaimana dengan Islam Jemaah LDI Pak Jadi mereka memakai ya, apakah yang mereka menajiskan muslim yang lain itu hmm. dan tidak mau bermakmum dengan muslim yang lain yeah. ataupun mengganti tempat sejadah tempat sholat jika itu digunakan oleh muslim yang lain. Hmm. Apakah mereka menggunakan dari sholat atau bahaya dua delapan dua dua yang mengatakan bahwa orang musyrik itu adalah najis hmm. dan orang-orang yang dan ayat 9 bicara bahwa uh, kita harus memerangi orang-orang yang uh, musyrik dan tidak benar dalam agama. Apakah itu benar atau bagaimana Ustaz? Baik. Mohon uh, eh, nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhal Islam. Tentu pemahaman yang demikian adalah salah satu pemahaman yang mirip dengan pemahaman orang-orang Khawarij. Karena ya asal muasal kesalahan saudara-saudara kita itu adalah salah dalam memahami ya, sabda Rasulullah man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat ya dalam keadaan lehernya tidak ada baiatnya dia tidak berbaiat kepada seorang pemimpin maka ia mati bangkai jahiliyah sehingga akhirnya dia mengkafirkan orang yang ada di luar jamaahnya yang tidak membaiat imamnya ya akhirnya dia bawakan hadis itu untuk mereka bahwasanya siapa yang tidak membaiat imamnya maka ia mati bangkai jahiliyah kita katakan ya mereka telah salah dari dua dalam memahami hadis itu dari dua sisi sisi yang pertama bahwa yang dimaksud dengan bayat di sini adalah bayat kepada pemimpin muslim yang sah yang telah disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat kepemimpinan di mana ya pemimpin yang sah ini adalah pemimpin yang mempunyai syarat-syarat ya muslim balik dan berakal merdeka dan mempunyai ya keilmuan tentang ini dan yang kedua mempunyai ya wilayah kekuasaan yang jelas ya demikian pula mempunyai rakyat dan demikian pula mampu untuk menegakkan uh, apa uh, syariat Islam mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan itu tidak terdapat pada diri mereka ya. Kalau dikatakan bahwasannya yang dimaksud oleh pemimpin adalah pemimpin mereka, bagaimana dengan saudara-saudara mereka yang ada di N11 tentu tidak akan ridho. Yang ada di N11 pun mengatakan, ya kalian harus membaiat pemimpin kami. Yang ada di jamaah muslimin pun mengatakan nah, kalian harus membaiat pemimpin kami. Yang ada di yang lain pun ya berbagai macam jamaah-jamaah kelompok Indonesia yang yang memilih pemimpin masing-masing kemudian membaiat saling mengkafirkan satu sama lainnya karena memba tidak membaiat ya imamnya subhanallah maka ini jelas ya perkara yang sangat batil bahkan Rasulullah SAW mengatakan idza al khalifatan apabila dua baiat dua khalifah dibayat maka bunuh salah satunya dan satu riwayat hendaklah yang pertama membunuh yang kedua nah ini ya berapa banyak ya orang-orang yang dianggap sebagai khalifah dan diangkat kemudian saling mengkafirkan satu sama lainnya subhanallah sehingga akhirnya umat Islam semakin tercabik-cabik ya karena memahami ayat atau Al-Qur'an hadis Nabi SAW alaihi wasallam bukan pada tempatnya. Yang kedua, ia memahami bahwa ia orang yang mati bangkai jahiliyah mati kafir. Padahal ya orang yang mati atau memiliki salah satu perkara atau perkara, perkara jahiliyah ya tidak lantas dikatakan kafir. Sebuah dalil menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dhar, Ya Abu Dhar, Innaka amru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dhar, sesungguhnya engkau seorang laki-laki yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Iya, waktu itu Abu Dhar pernah mengejek Bilal dengan mengatakan, wahai anaknya orang-orang hitam. Iya. Nah ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Abu Dhar hanya karena ya, ada padanya perangai jahiliyah. Makanya ketika para ulama menafsirkan Famata tumita ten jahiliyah. Siapa yang tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Artinya, ia mati di atas salah satu perangai-perangai jahiliyah. Dan berarti ia telah melakukan dosa besar. Dan sudah maklum bahwa dalam akidah al-sunnah wal jamaah, orang yang mati di atas dosa besar tidak kafir. Tapi dia tahtal masyiah. Dia masih disebut muslim. Dari dua sisi inilah mereka salah dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan membimbing kita kepada jalan keridhoannya. Nah. nah, satu pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat. Ustadz, pada beberapa tahun yang lalu, Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah haji. E, namun setelah ibadah haji, hanya beberapa bulan saja saya bisa e, merasakan istiqomah dan kekhusuan di dalam beribadah. Untuk selanjutnya, e, bahkan begitu berat e, ujian serta e, halangan di dalam melaksanakan ibadah yang istiqomah pertanyaannya bagaimanakah saya eh, bisa eh, kembali untuk istiqomah dan menjaga kehusuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya akhi karena yang namanya syaitan dan iblis serta bala tentarnya tak akan pernah diam. Mereka musuh yang tak pernah tidur, yang terus mengawasi dan menguntiti kita, mencari kelengahan-kelengahan pada diri kita. Bukankah iblis sudah berjanji, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Ya Allah karena engkau sesatkan aku kata iblis aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dan dari arah kanan dan kirinya. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Itu janji iblis. Makanya tidak mungkin akhi ketika kita ingin istiqomah dan taat, ya enak-enak saja begitu. Tidak, namun di sana harus ada perjuangan. Namun di sana ada harus mujahadah. Makanya beliau bersabda, Nabi SAW telah saya sampaikan tadi hadisnya, Afdalul jihad, ya man jahada nafsahu wahawahu. Sesungguhnya seutama-utamanya jihad telah orang yang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan itulah jihad yang harus diketepankan. Akal Islam, ya agar kita istiqamah, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, di antaranya kita hendaknya kita berusaha mengikhlaskan amal. Yang kedua kita berusaha untuk menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Yang ketiga hendaklah kita berteman dengan orang-orang salihin. Yang keempat kita hendaknya menjauhi maksiat karena maksiat itu bisa menjerumuskan kepada maksiat lain. Di antaranya juga kita hendaknya menegakkan sholat tahajud. Di sana lebih menguatkan hati kita. Ya, karena Allah mengatakan inna nasyiatal lailihi asyaddu wa aqwa qila Sesungguhnya ibadah malam di malam hari itu lebih menguatkan hati dan ibadah yang paling lurus. Demikian pula, ya, jangan lupa sholat berjamaah di masjid, bertemu di sana orang-orang salihin, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, sambil kita terus berdoa dengan doa Rasulullah ya muqallibal qulub, ya sabit qulubana ala dinik, wahai yang membolak hati, kokohkan dan kuatkan hati kami ini di atas agamamu.